Pak Sandy Hendri Halo Ya Pak Jui Hendri, Hendri ya Oh Hendri, silakan Pak Hendri Iya ini kalau saya bilang Zaman korupsi, zaman Soeharto dulu ya udah baru itu Ibaratnya tikus-tikusnya itu masih pada ngumpet-ngumpet itu kalau minta-mintanya masih di kolong meja, masih di laci. Kalau sekarang sesudah reformasi, waduh dari atas sampai bawah itu tikus-tikusnya mukanya udah muka-muka apa ya tembok ya dibilangnya udah nggak ada rasa malunya kepada rakyat ini karena mereka pelayan rakyat sama yang membuat dan membuat surat-surat itu mereka nggak ada malu-malunya minta uang itu terang-terangan mereka itu minta-mintanya itu jadi begitu saja saya bilang tikus-tikus sekarang di era reformasi sampai detik ini dari atas sampai bawah itu tidak ada takut-takutnya kepada rakyat. Uang rakyat digaruk semua sama mereka. Gitu aja, mengasihi. Ya, terima kasih Pak Andrew. Pak, selamat. Silakan Pak. Ya itulah bedanya memang antara zamannya Pak Orde Baru dan juga reformasi sekarang. Kalau Pak Orde Baru kan yang berkuasa kan eksekutif yang mana pemerintah yang membutuhkan itu anggaran. Sedangkan DPR itu hanya tinggal ketok palu katanya seperti istilahnya. Kalau sekarang kan tidak kan ada istilah banggar bagian anggaran itu yang menentukan itu proyek-proyek. Jadi belum itu proyek itu jadi itu sudah ditentukan nanti siapa bakal pemenangnya dan juga hal yang menentukan itu juga dalam dan ini terjadi juga di daerah-daerah maka nggak heran apa yang dikatakan oleh Mahfud MD itu memang itu betul sebab yang berkuasa sekarang kan itu legislatif sehingga mereka bisa mengaturnya itu mulai dari mulai itu proyek masih dia apa disusun sudah terjadi jadinya itu apa uh, ah, penggelembungan penggelembungan kalau zaman orde kalau zaman orde baru itu tidak terima kasih Terima kasih kembali Pak Zainal. Silakan Pak. ya, kalau pendapat saya begini Bu, ada benarnya ada enggaknya. Kalau dulu kan ter, semuanya terbatas tutup, jadi mau korupsi mau enggak itu enggak ada yang tahu. Kalau eksekutif memang dari dulu sih udah korupsi, cuman DPR-nya yang sekarang kelihatannya ketahuan. Karena yang korupsi sekarang itu kan muridnya Orde Baru. Kan dulu baru guru-gurunya, guru-gurunya udah pada pensiun. Sekarang murid-muridnya kan murid-muridnya lebih pintar lagi korupsinya. Terima kasih kembali. Pak Widi, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Memang ini kondisi ini sudah makin hancur lebur. Kalau tidak ada perbaikan sama sekali, maka nah, saya nggak tahu republik ini akhirnya mau jadi apa akan tenggelam semua ini inilah hukuman Tuhan nanti ambles semua hancur semua juga yang berdosa yang tidak berdosa semuanya ikut ikut punah nantinya tidak ada lagi republik Indonesia ya, jadi sudah sangat-sangat waktunya untuk bertobat untuk memperbaiki diri ini tugas kita semua bersama-sama saya harapkan orang-orang seperti Dahlan Iskan, Jokowi, nah, itu yang bisa membantu kita untuk menuju suatu perbaikan, perubahan. Terima kasih. Terima kasih Pak Widi. Pak Hakim, selamat siang. Selamat siang. Silakan Pak. Saya mau kasih komentar. Tuhan kan memberi kita negeri paling subur. Ya nah. Ya, kok Tuhan kasih bangsa kita yang kurang gitu pinter, ngurusin negara. Kita nggak boleh salahin siapa. Kita harus salahin Tuhan. Kita kan negara bertuhan, beragama ya nggak? Nah, kita nggak boleh saling salahin deh kalau bisa kita salahin Tuhan kok kasih manusianya kurang bermutu gitu Bu sekian terima kasih halo Pak Adibio Halo selamat sore Pak ya begini jawabnya sebetulnya Pak Mahfud ND bukan berbakat tapi bagaimana usahanya untuk mencegah supaya tidak terjadi seperti itu gitu loh jadi Mahkamah Konstitusi berserta dengan Komisi Yudisial mencegah supaya tidak terjadi hal itu penpannya dia apa eh, eh, aktifkan terus uh, BPKP nya yang diaktifkan uh, BPKD juga eh, pemeriksa keuangan daerah terus mengaktifkan juga aparat keamanan polisi, polri di depan hukum dan sebagainya jadi memang dulu-dulu maupun sekarang itu sama saja, cuma dia baru mencium baunya seperti sekarang itu yang memasukkan ada bedanya segala macam. Tapi semuanya sama aja, cuma zaman Pak Harto itu dilakukan diam-diam. Kalau sekarang dilakukan terang-terangan, komitmennya juga terang-terangan, macam dagang aja pegawai pemerintah itu dan macam mereka itu nggak terima gaji sehingga seolah-olah bahwa biasa aja proyek pemerintah maupun pekerjaan-pekerjaan dan itu ya apa dicukai gitu loh termasuk juga biaya cukai termasuk juga pajak termasuk semuanya instansi pemerintah ngobrol semua gitu loh jadi bagaimana hukum menegakkan uh, dan membersihkan uh, aparat uh, aparat yang kotor itu menjadi bersih itu jawabnya harusnya terima kasih halo Pak Selamat ya selamat sore ya Mohon Pak Selamat, uh, Pak Selamat mohon volume radio Anda dikecilkan terlebih dahulu. Ya, ya. Jalan sinyalemen Mahmud itu tepat ya, pernyataan Mahmud tadi itu tepat. itu. Nah itu si video itu udah gak usah berlagam menjelek-jelekan Orde Lama deh, apa Orde Soeharto deh. Udah lebih baik. Surveinya menyatakan begitu. Jadi pokoknya yang terjadi reformasi itu hasilnya Indonesia makin gigi di antaranya korupsi itu tadi. Nah, terima kasih. Terima kasih Pak Selamat. Kita ke Pak Arifin. Halo. Halo, iya. Ya, Pak Arifin mohon eh, volume radio Anda dikecilkan terlebih dahulu. Iya, ya. Halo. Ya, silakan Pak Arifin. Uh, kalau saya bilang begini aja Pak Geri ya, negara kita ini mendingan kita terang-terangan aja lah. Nggak usah bawa orde baru, orde yang sekarang. Kalau saya sih sama jeleknya aja sih kalau saya ya. Kalau kita bicara prosedur pemerintah loh, korupsi dari dulu ada. Tapi kalau saya bilang, kalau kita sebagai seorang pengusaha, mendingan ngomong aja deh, kamu minta berapa? Kenapa? kita ini usaha itu kan kita kita ini kerja tuh uh, Pak Giri kita tuh kalau usaha itu ada prediksi modal ada waktu ada urusin di eh, di pemerintah itu urusin urusin dia punya kita punya urusan segala macam perlu waktu jadi daripada kita diulur-ulur, kita nggak keluar duit, mereka nggak urusin kita punya, mendingan keluarin duit. Tapi terang-terangan aja. Jadi kalau mau jelek-jelekin Orde lama, orde baru, menurut saya itu udah basi. Kalau menurut saya sih lebih baik. Udah, buka aja deh sekalian. Kalau mesti bayar, ya bayar. Menurut saya begitu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Arifin. Pagi Pak Henry. Ih, lebih biadab dan lebih rakus Mbak zaman reformasi ini korupsinya Mbak. Mereka sudah tidak ada malu-malunya lagi Mbak dibandingkan zaman suatu itu. Mereka masih ada segan, malu antar teman, antar orang ya. Tapi kalau sekarang ini udah biadab, udah rakus. Dan kembali lagi saya tekankan Mbak, ini kan KPK 20 penyidik polisi ini kan nunggu ditarik nih Mbak. Sekarang alangkah baiknya itu dari TNI di, diberdayakan lah KPK ini mem, membackup KPK kita supaya tim-tim penyidik kita dari KPK ini biar TNI aja jadi di kepolisian maupun jenderal apa jenderal apa bintang berapa dia itu biar tentara yang menangani jadi nggak ada yang macam-macam lagi mbak karena ini kan Udah tiga kali nih kepolisian nih, mentang-mentang mereka dibutuhkan KPK, mereka semaunya aja, mereka tarik supaya anak-anaknya aja, orang lagi anak-anak kerja. Kan sudah jelas itu job description yang ditugaskan ke KPK itu, ke polisi itu. Tapi sekarang, ya itu, kembali lagi. Bukan tahanannya saja pinjam dari TNI, semua tim penyidik dari TNI itu banyak yang bagus-bagus. Itu saja, Mbak, diwacanakan. Terima kasih. Oh ya, terima kasih Pak Henry. Pak Hari? Selamat pagi. Ya. Kalau dulu eh, eh, korupsinya terpimpin, kalau sekarang wah semua main sendiri sampai anggota DPR jadi broker. Itu yang ketangkap ketangkap yang terbukti ketangkap kan jadi broker tuh. Ibarat preman berdasi lah masa dana anggaran dibrokerin. Jadi uh, kita ini ya, ironis, uh, presidennya bilang berdiri paling depan bonus apa pedang pedang kayu kali ya terima kasih komentar anda Pak Sandi ya itu saya pikir eh, sebuah hal yang wajar ya kalau memang penegakan hukumnya lemah begitu jadi ya. saya ibaratkan kalau eh, sekarang ini perusahaan-perusahaan besar kan sudah diturunkan pada generasi ketiga, keempat ya. Nah korupsinya itu dari order baru sudah diturunkan kepada generasi kedua, ketiga gitu. Jadi turunannya itu turunan bukan pengusaha tapi koruptor gitu jadi ya saya pikir kalau hukumnya memang seperti ini terus ya itu sebuah kewajaran gitu mungkin itu aja pendapat saya ya terima kasih baik terima kasih Pak Fandi Pak Bangun ya selamat pagi silakan ya sebenarnya jangan juga dibanding-bandingkan orde baru segala macam ini semua penyakitnya dari orde baru Orde Baru dulu bukan diadap tapi garong. Tapi tidak ketahuan karena terpimpin gitu loh. Ini terus sekarang ini kan juga orang-orang Orde Baru. Nah, cuman sekarang itu sudah terang-terangan. Kalau dulu kan diem-diem, mana bisa ngomong. Yang ngomong mau ditembak. Langsung dimatiin kan. Kan begitu. Kalau sekarang itu, ya kelihatan memang yang tadinya masih susah segala macam sekarang jadi DPR ya kesempatan lagi kan begitu terima kasih